Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad Rasulullah. Wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjut di halaman 24 ya. Walil khafdi salah satu alamatin. Dan bagi khafat atau majrur ada tiga tanda i'rabnya wahia al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Kasrah sebagai tanda utama, ya dan fathah sebagai tanda i'rab khafat atau majrur yang turunan. Yang pertama al-kasratu wa takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Al-kasrah menjadi tanda khafat pada tiga tempat. Yang pertama al-ismul mufradu pada isim mufrad. Nahu salam tu ala talibi. Contohnya aku memberi salam ya kepada pelajar ya. Fattalibi at adalah ismun majrurun, dia majrur karena temu huruf jar ala wa alamatu tujarrihi al-kasrah dan tanda jarnya adalah kasrah. Yang kedua wajah mutaksiri nahu salam tu ala tulabi. Yang kedua pada zaman taksir contohnya aku memberi salam kepada para pelajar fatulabi maka atullabi ismun majrurun dia majrur karena bertemu huruf jer Wa'alamatu jarrihi al kasrah dan tanda jernya adalah kasrah. Yang ketiga wajamul mu'anasi salimi pada jama muannats salim. Nahwu contohnya salam salamat hindun ala talibati Hindun memberi salam kepada para pelajar perempuan. Fattalibati adalah ismun majrurun dia majrur karena hur, bertemu huruf jar wa alamatu jarrihi al kasrah dan tanda jarnya adalah kasrah tanda yang kedua adalah al ya'u wa takunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a ya al ya menjadi tanda khafat pada tiga tempat yaitu fil asma'il khamsah dalam Isim-isim yang lima contohnya salam tu ala abika. Aku memberi salam kepada ayahmu. Fa abika maka kata abika ismun majrurun. Ya dia isim majrur karena bertemu huruf jar ala wa alamatu jarrihi al ya dan tanda jarnya adalah ya. Asmaul khamsah itu isim yang lima ya yang seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya yaitu abuka ya akhuka hamuka fuka dumalin yang ada lima sini diberi contoh abika yang kedua wafil musanna dan isim musanna contohnya salam tu ala ini aku memberi salam kepada dua orang pelajar laki-laki ini maka kata ini Ismun majrurun adalah isim majrur karena bertemu huruf jer ala Wa jarrihi alia dan tanda jarnya adalah alia. Yang ketiga wa fi jam'il mudzakkar salimi dan tanda yang ketiga yang tiga yaitu ya menjadi tanda khafat pada jama mudzakkar salim nahwu salamtu alal mujtahidina ya aku memberi salam kepada ya para lelaki yang bersungguh-sungguh fal mujtahidina maka kata al mujtahidina ismun majrurun dia majrur karena bertemu dengan huruf jar ala wa alamatu tujarrihi al ya dan tanda jarnya adalah ya yang ketiga adalah fathah sebagai tanda khafat atau majrur wa takunu alamatan lil khafdi fil ismin ladzi la yansarif yaitu pada isim yang tidak bisa ditanwin ai alladzi la yaqbalu tanwina wal kasrata maksudnya isim alladzi la yansarif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin dan kasrah seperti pada contoh salam tu ala Ibrahim aku memberi salam kepada Ibrahim fa Ibrahim maka kata Ibrahim ismun majrurun dia majrur karena bertemu dengan huruf ala huruf jar Wa alamatu jarrihi al-fathah dan tanda jarnya adalah fathah. Walil jazmi alamatani dan bagi jazm itu ada dua tanda. Wahuma ya keduanya adalah as-sukunu wal hasfu, sukun dan penghapusan. Tanda yang pertama sukunu wa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari as-sahihil akhiri. Sukun menjadi tanda majzum pada fi'il mudhari sahih akhir. Ai maksudnya apa itu fi'il mudhari sahih akhir? Alladzi laisa akhiruhu harfa illatin. Yaitu yang akhirnya tidak berupa huruf ilat. Apa huruf ilat? Alifan, awawan, awyaan. Huruf ilat itu ada tiga, alif, wau dan ya. Jadi fi'il mudhari sahih akhir yang akhirnya tidak berakhiran huruf ilat tersebut. Nahwu contohnya lam lam yaktub ya dia ya tidak sedang menulis yaktub maka kata yaktub adalah fi'lun mudhari' i'rabnya majzumun bilam ya dia majzum karena ada huruf lam lam itu adalah penyebab majzum wa alamatu jazmihi asukun dan tanda jazm bagi kata kerja yaktub itu adalah sukun. Ketika lamnya dibuang maka kembali lagi ke marfu yaitu yak tubuh. Ketika masukkan ada waktu jazimah atau amil pembuat jazm maka dibaca majzum lam yaktub dengan tanda majzumnya adalah sukun. Yang kedua alhasfu yaitu dihapus wa huwa ala nau'aini dan alhasfu ini memiliki dua jenis Jenis yang pertama hasfi harfil illah yaitu dihapusnya huruf ilat ya. Huruf ilat yang tadi bisa alif, bisa waw dan bisa ya. Wa yakunu fil fi'lil mudhari'i al-mu'talil akhiri yaitu uh, pada fi'il mudhari mu'tal akhir yang akhirnya ada huruf ilat seperti pada contoh zaidun lam yas'a Zaid tidak berusaha walam yad'u dia tidak menyeru walam yamshi dia tidak berjalan Maka contoh-contoh di atas ya lam yam yas'a ya, yas'a itu mazum ya dan tanda mazumnya adalah hasful hasfi harfil illah atau hasfu harfil illah dihapusnya huruf illah karena saat lamnya dibuang maka kembali kepada marfu dibaca yas'a ya. Yas'a di sana ada huruf ilat alif, ya alif bengkok. Ketika, ketika bertemu dengan lam maka dibaca yas'a. Walam yad'u, ketika lam dibuang maka dibaca yad'u. Di sana ada waw. Waw sebagai huruf ilat. Namun ketika majzum walam yad'u ya diha, dihapus huruf ilahnya walam yamshi ya lamnya dibuang dibaca marfu yamshi gitu fakul wahidin mina min hadhil af'ani fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri majzumun dan maka setiap satu dari ya salah satu dari fi'il-fi'il di atas ada fi'il mudhari' mu'tal akhir dan i'rabnya majzum wa alamatu jazmihi hasfu harfil illah dan tanda majzumnya dengan dihapus huruf ilatnya. Yang kedua jenis al-hasfu yang kedua wa hasfin nuni yang dihapus nunnya wa yakunu fil af'alil khamsah. Ini ada pada fil fiil yang lima ya. Lam yaktuba contohnya. Dia ya dua orang tidak menulis walam yaktubu walam taktubi ketika lam dibuang maka dibaca yaktubani ya yaktubuna dan taktubina faqulu wahidin min hadhil af'al fi'lun mudari'un min al af'alil khamsati majzumun wa alamatu jazmihi hasfun nuni maka setiap ya satu dari fi'il-fi'il di atas adalah fi'il mudhari dari golongan fi'il-fi'il yang lima i'rabnya majzum dan tada mazumnya adalah dihapus nunnya. Sini ada tanda bintang hunaka khamsu alamatin takarrarat fi kismaini min aqsamil i'rab. Di sana ada lima tanda yang berulang pada dua ya dari dua dua macam atau dua dua bagian dari bagian-bagian i'rab. Yang pertama al-fathatu, tanda fathah itu berulang pertama ada fin nasbi dalam mansub dan dia adalah tanda aslinya. Dan fathah juga ada fil di ya pada isim fil eh, fil ismil ladzi la yansarif. Ya jadi fathah ada di nasab dan ada di khafat. Yang kedua al kasrah. Kasrah itu berulang pada fil di ya wahya alamat wahya alamatuhu al asliyatu dan kasrah adalah tanda asli ya kasroh adalah tanda asli khafat dan juga ada di nasab ya di nasab fi jamil muannas salim pada jama muannas salim yang ketiga al alifu al alifu yaitu merupakan ada pada i'rab rofa walama tu ala ilmu sana dia menjadi tanda marfu bagi isim musanna dan alif juga ada pada nasab fin nasbi wa ala nasbil asma'il khamsah dia menjadi tanda bagi isim-isim yang lima tanda yang keempat ya itu berulang ya pertama di fin nasbi alamatu ala nasbil musanna sebagai tanda nasabnya musanna dan jama mudzakkar salim dan juga ada pada i'rab khafat fil khafdi alamatu alamatun ala khafdil musanna sebagai tanda majrurnya musanna wa jamul mudzakkar salimu jamul mudzakkar salim ya wal asmaul khamsah dan asmaul khamsah. Yang kelima hasfun nun itu ada dua tempat dalam nasab fin nasbi alamatun ala nasbil af'alil khamsah sebagai tanda nasab fiil-fiil yang lima dan pada jazam ya dan pada jazam alamatun ala jazmil af'alil khamsah sebagai tanda Majzumnya af'alul khamsah. 6. Selesai pembahasan tentang majzum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.